Nah, topi ini mengingatkan kenangan yang luar biasa. deg takut nggak dapat tiket pulang ke Aceh. Siang ini kita ngaji, makanya saya minta ada whiteboardnya, ada spidol, dan saya khawatir ramai yang belakang nggak bisa lihat, jadi pakai slide. Yang ditulis ditampil di, di, di sana. awal أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Sebelum baca Quran dianjurkan faida qara'tal Quran kalau baca Quran fasta'iz billah minta perlindungan kepada Allah supaya apa ketika kita baca Quran jangan sampai ada interpretasi penafsiran-penafsiran nyeleneh yang masuk ke kepala kita. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Setelah itu mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Allah banyak sekali. Kenapa tidak disebut Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Kuasa? Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Perkasa. Bismillahil dengan nama Allah yang Maha Menghukum. Tapi yang dipakai Bismillahirrahman. Rahman semuanya mendapat rahmat. Non muslim dapat. Semua yang bangun pagi tadi diberi Allah paru-paru, diberi Allah nafas. Mau Islam, mau Konghucu, mau Katolik, mau Protestan, mau tidak bertuhan, mau ateis, semuanya dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ketika disebut Ar-Rahim hanya yang beriman saja. Makanya dalam Quran Ghafur Rahim. Ghafur pengampun, Rahim yang mendapatkan ampunan hanya Rahim yang mendapatkan rahmat. Kedua kata ini berasal dari kata yang sama. Ra, ha, mim. Ini juga sama. Ra, ha, mim. Ra, ha, mim. Dari kata ra, ha, mim inilah rahmah. Kasih sayang. In the name of Allah. Most gracious, most merciful. Dengan nama Allah Selalu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, apa beda Rahman dengan Rahim? Rahman kasih, Rahim sayang. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ustaz, Rahman artinya kasih. Rahim artinya sayang. Beda kasih sama sayang? Pokoknya kasih sayang. Rahman semuanya dapat. Jadi jangan heran kalau ada orang nggak sholat kok rezekinya lancar. Rahman sama seperti orang punya ayam, pagi dia tebarkan beras. Ayam yang baik dapat, malah ayam yang nakal banyak lebih dapat. Rahman. Tapi ketika Rahim, yang dapat hanya orang beriman saja. Dan mudah-mudahan kita masuk dalam yang Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk. Kenapa Ustadz pilih Al-Muluk? ada satu surat dalam Al-Quran 30 ayat kalau dibaca dijauhkan dari azab kubur kita sebelum salam fil alamina innaka hamid at-tahiyatul mubarakatuh salawatu taibatu lillah salamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh wa salamu alaina wa ala ibadillah salihin ashadu an la ilaha illallah ashadu anna rasulullah اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد habis siapa yang sampai situ salam cukup tapi tentu kita maunya lebih tambah Allahumma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 Ketika kita ketemu juga tadi mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokah. Bedanya barokah, barokah dengan barokah itu barokah banyak. Kalau satu barokah. Kalau dua tinggal tambah alif dengan nun. Barokatai. Kalau jamak alif dengan tak satu orang muslimatun. Kalau banyak muslimatun. Barakatun. Barakatun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang enggak belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan. Berkah anakmu, berkah keluargamu, berkah hartamu, berkah hidupmu, berkah artismu, Berkah, pokoknya berkah. Nah, arti berkah itu apa? Bahkan sudah jadi bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Kamu mau kemana? Mau ketemu kiai. Ngapain? Ngalap barokah. Apa sebetulnya barokah itu? Ada gurun pasir kering. Tapi di tengah gurun pasir ini ada tempat air. Apa itu? Oase. Maka orang Arab menyebut tempat air itu Tulisannya sama Tapi barisnya beda Birkat Kolam Yang lain kering Kering aku pun tidak tumbuh Tapi ini ada kolam air Itulah asal kata barokah Artinya orang lain Tidak ada air Kalau sudah tidak ada air Tidak ada tanaman tidak ada tumbuhan, tidak ada lumut, tidak ada ikan, tidak ada apa-apa di dalamnya. Tak ada berkah. Sedangkan kita inginnya berkah. Seperti gurun pasir yang tidak ada apa-apanya, menumpuk air, begitulah engkau mendapatkan keberkahan hidup. Asal kata barokah. Dua, seekor onta lewat. Kemudian dia turun di tanah. Ada tanah Mas Dimas ada tanah hari, hari untung ada tanah tanah kebun dia tapi onta ini turunnya di tanah tempat saya maka orang Arab menyebut onta turun baroka baroka artinya onta turun kalau onta itu turun di tempat saya maka saya dapat susu onta kulit onta darah onta daging onta lemak onta bulu onta maka saya punya kelebihan. Jadi makna barokah, kebaikan, kelebihan seperti kelebihan yang ada pada air kolam, seperti kelebihan yang ada pada onta yang berhenti di tanah kita. Tanah orang lain tidak ada keberkahannya, kita ada. Makanya selalu kita minta Allahumma inna nas'aluka kalau untuk dalam bidang agama salamatan fiddin Selamat agamanya, jangan sampai cacat. Kalau badan wa'afiatan jasad, jasadnya sehat. Kalau ilmu wadiyadatan ilmu, ilmunya bertambah. Tapi kalau minta rezeki wabarokatan, ada berkah. Semoga anaknya berkah ya, semoga keluarganya berkah ya, semoga hidup kita ini berkah. Amin. Kira-kira sampai di sini paham tak makna berkah? Yang nggak paham, saya ulang sekali lagi. Ada tanah yang kering kerontang, nggak ada apa-apa, nggak ada berkah. Tapi ketika ada air, dengan ada air tumbuh lumut, dan ada ikan, maka ada keberkahan. Sama-sama punya tanah, tapi yang ini nggak ada berkah. Yang ini mungkin gajinya 5 juta, bisa nabung pergi umroh, anaknya bisa sekolah dapat beasiswa. Yang ini 50 juta, tanggal 1 dapat, tanggal 3 hilang. Orang minum teh manis, dia minum sabu-sabu. Duit hantu dimakan setan. Nggak ada berkahnya. Makanya selalu kita minta rezeki supaya berkah. Umur juga gitu. Yang ini 17 tahun, yang ini 71. Anak teman saya umur 17 tahun camping, mandi di sungai, ninggal. Hafal Quran 27 juz. Yang 71 Rumah warung kopi, rumah warung kopi, rumah warung kopi, minum kopi, mati. Gak ada berkahnya. Makanya kita ingin tanah itu ada berkahnya karena ada kolamnya. Kita ingin tanah kita itu ada berkahnya karena onta turun di situ membawa susu, membawa kulit, membawa bulu, membawa daging. Maka kita ingin sama-sama dapat anak, sama-sama dapat umur, sama-sama dapat rumah, tapi ada ber tabaraka dia yang punya berkah berkah itu punya siapa punya Allah lalu berkah itu dia bagi ada berkah tempat Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata Bakkah Mekah. mubarakah berkah tempat Mekah Madinah berkah orang Nabi Muhammad ustadz-ustadz, guru-guru Berkah waktu tahajud malam, duha pagi. Kalau dapat berkah tempat, ada uang pergi ke Mekah. Ustaz saya nggak ada uang, berkah guru, ngaji. Ngaji pun nggak mau, berkah waktu. Waktu malam tidur, waktu pagi molor. Berkah tempat nggak dapat, berkah orang enggak, berkah waktu enggak. Jadi mati aja. Itu apa hidup? Tiga-tiga berkah dia dapat. Umroh dia pergi ke Mekah. Sampai di Mekah ngaji dengan Habib Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi Al-Hasani Al-Maliki. Mampir ke Habib Rizik Syihab. Mampir ke ulama-ulama Habib Zain bin Sumit. Lalu kemudian paginya doa, malamnya tahajud. Tiga-tiga dapat. Berkah waktu dapat. Berkah orang dapat. Berkah tempat dah dapat. Ustaz hari ini dapat berkah enggak? Hari ini saya dapat dua berkah. Pertama, berkah orang. Ketemu tadi dengan ulama-ulama, acara maulid Habib. Sekarang ketemu lagi dengan orang-orang baik-baik. Jadi saya sudah foto dengan mereka. Itu kalau saya upload pasti berkah uh, eh, test. Mereka ini orang-orang yang berkah nih, luar biasa. Berkah. Nah, tabarakah. Tabarakallazi allazi yang. Kita lanjutkan. Tabarakallazi biyadihil mulku. Tabarakallazi yang biyadihi di tangannya kuasanya al mulku. Al mulku. Dari kata mulku inilah milik. Bayangkan, dia aja serius. Mim lam kap milik. Milik. Raja itu disebut dengan Malik. Dari kata ini juga Al-Malik, al Mil, Al-Mulk. Mulk kekuasaan. Rajanya Malik. Itu hebatnya bahasa Arab. Bahasa Arab itu satu, tapi barisnya bisa macam-macam. Malik, raja. mul kerajaan. mil milik. Hak milik. Raja, kerajaan, milik. Kenapa dia disebut raja? Karena dia yang memiliki. Dia tidak disebut saya raja. Ini tanah-tanah saya. Kamu di sini numpang Saya raja. Mul, saya yang punya kerajaan. Milk, mul, milk. Bahasa Inggris mana ada? Milk, susu. Tak bisa dibaca lain. Tapi bahasa Arab, Masya Allah, luar biasa. Saya raja. Jadi siapa yang punya kerajaan, kekuasaan, kau jangan sombong. Kenapa? Keberkahan milik Allah kerajaan juga milik Allah. Jadi jangan pahami surat Al-Muluk itu kalau dibaca selamat dari azab kubur. Dia bukan mantra, dia bukan bim salah bim abrakadabra. Ketika engkau baca, yang kau selama ini punya rezeki, punya rumah, punya keluarga, itu bukan punya engkau, tapi punya Allah tabaraka. Semua keberkahan Allah biadihi punya dia al-mulku. Sekarang kau punya kekuasaan. Kenapa Ustaz dari tadi nyebut raja? Karena nggak ada lagi raja di tempat kita. Jadi nggak mungkin ada orang tersinggung. Itu saya sebut, hai camat, camat sakit hati. Hai bupati, bupati tersinggung. Hai gubernur, gubernur marah. Udah sampai situ aja. Tabarakal. Semua keberkahan rezeki bukan punya engkau. Baru saya paham kenapa Nabi mengatakan kalau baca surat Al-Muluk engkau selamat dari azab kubur. Ya iya. Karena setelah dia baca surat ini dia tidak lagi merasa kepemilikan. Karena bukan punya dia. Maka jangan heran nanti kalau ada kita ketemu orang istrinya meninggal, dia nggak nangis, tegar. Kamu kenapa nggak nangis? Bukan punya kita Pak Ustaz. Punya Allah. Allah yang ngambil. Kamu selalu mengamalkan al-muluk. Iya, tiap malam saya baca. Hilang rasa kepemilikan. <laughs> Oke, kalau gitu kita balik. Ustaz nggak enak terus. Yang tinggal selalunya istri. Oke, sekarang kita balik. Suami yang tinggal. <laughs> Suami yang tinggal. Ibu nggak nangis, tegar. Ibu nggak sedih suami yang tinggal. Nggak, Pak Ustaz. Bukan punya saya, punya Allah. Allah pinjamkan ke saya hanya sekedar anak besar. Sekarang anak sudah selesai semua lalu dia ambil. Ya nggak apa-apa. Setiap kali rasa memiliki besar, maka akan datang sayang. Kalau sudah terlampau sayang, ketika hilang kita akan stres. Depresi, stroke, mati sebelah, opname, ICU, you don't see me, mati. Oleh sebab itu maka surat Al-Muluk mengingatkan kita. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Tapi dalam hati kita ada rasa risau. Katanya Allah punya berkah. Ya, berkah anak, berkah keluarga, berkah harta, berkah rumah, berkah kendaraan. Lalu kemudian dia yang punya kekuasaan ya. Kenapa aku enggak dapat? Kenapa temanku dapat? Kenapa si Anu dapat? Memang dia yang punya. Dan masalah siapa yang mau dia beri, itu kuasa dia, bukan kuasa kita. Maka di ujung ayat itu dia katakan, Tabarakalladzi biyadihil mulku. Di ujung dia tekankan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kuasa. Dia yang kuasa atas segala sesuatu. Kesalahan Fir'aun ketika dia merasa kerajaan itu punya dia. Ana Rabbukumul A'la. Hai rakyat Mesir, aku yang punya ini. Kesalahan Qarun juga begitu. Ketika dia berkata, Kharaja ala qawmihi bizinatihi. Keluarlah karun membawa perhiasannya. Karun keluar membawa perhiasannya. Jadi salah satu sifat karun, kalau dia keluar rumah, suka buat perhiasan. Jadi siapa yang buat perhiasan, eh, itu karun. Supaya apa? Ketika orang melihat, mereka ngomong. Apa kata mereka? Ya laitalana mitlama utia Karun. Oh, andai kami punya harta seperti Karun. Karun sambil lewat, sambil jalan, dengar orang ngomong itu. Andai kita bisa dia iya. menikmati. Uh, kalau tas kulitnya kayak punya kita ya. Kalau cincinnya, nah, nanti punya cincin tersinggung. Nanti yang punya tas kulit tersinggung. Seandainya saya punya gitu ya, dan dia sangat menikmati. Dan semuanya hilang, tak berkesan sama sekali. Maka Allah ingin jelaskan itu. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiga poin dalam satu ayat ini. Satu, segala keberkahan. Dua, kekuasaan. Tiga, Allah yang mengaturnya. Engkau menerimanya, tapi ada usaha. Air ini untuk saya kan? Air ini untuk saya. Semua sepakat bahwa air ini untuk saya. Ini untuk Ustadz, ya. Tapi saya mesti ada usaha untuk menggerakkan tangan, mendekatkan ke mulut meminumnya. Saya tidak bisa cuma duduk aja. Begitulah kira-kira jomblo yang ditanya, kamu belum nikah? Allah menentukan harus ada usaha usaha ngomong sama Ustadz Umar Mita Ustadz anda nggak stop itu usaha ini Ramadan sudah dekat emang mau bangun pakai mercon harus ada ikhtiar usaha nah saya punya dua pilihan mau minum gelas atau pakai botol. Ya terserah saya, mana yang paling menarik, terserah. Ini pilihan. Ustadz nanti mau ngomongnya duduk di kursi atau tegak berdiri. itu ya, terserah pilihan Ustadz. Allah kasih saya itu. Inna sama aku pinjamkan engkau telinga, pakai. Wal basar aku kasih engkau mata, pakai. Wal fuad aku kasih engkau hati. Tiga dia kasih. Telinga, mata, hati. Dengar dulu. Habis dengar, lihat. Habis lihat, pikir, renung. Sebetulnya di sini apa di sini, Pak Ustaz? Di sini atau di sini? Dari sini naik ke sini. Dari jantung darah dari jantung naik ke otak. Dari otak inilah kemudian ke telinga, dari otak ini ke mata. Makanya kalau sudah sakit jantung tidak naik ke otak, maka akan bermasalah di, ma di mata dan di telinga, stroke ringan, mati. Makanya kata Nabi diketahuilah di dalam dirimu ada segumpal. Kalau segumpal itu baik, yang lain jadi baik. Allahu yalqal. Kalau ini baik, ini baik, ini baik, ini baik. Tapi kalau sudah ini tak baik, makanya punya ayatnya. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم tertutup di sini tertutup di sini terkunci di sini sumum bukmon, omyum pekak tuli bisu buta komplit penderitaan Nauzubillah. Makanya jangan heran kenapa ngaji nggak masuk, kenapa omongan nggak masuk tertutup di sini. Nikmat terbesar ketika Allah masih bukakan pintu hati maka kita ngaji. Gunakan telinga, gunakan mata, gunakan hati dan pikiran. Hidup. Makanya Allah katakan orang yang punya hati tapi tidak digunakan, orang yang punya telinga tidak dipakai, orang yang punya mata tidak dipakai digunakan, Ulaika kal an'am, mereka sama seperti binatang. Balhum awal bahkan lebih hina daripada binatang. Ayat yang pertama. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita belum cerita tentang hidup nih. Kita baru cerita tentang perangkat hidup bahwa engkau bukan apa-apa, engkau bukan siapa-siapa, semua punya aku. Tabaraka, semua keberkahan hidup, istri, anak, keluarga, jabatan, harta punya aku. Kekuasaan, kerajaan aku yang punya yang ngaturnya wa huwa ala kulli syai'in qadir aku juga makanya selesai salat tadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi habis itu istighfar mungkin rasa silap salah dosa tadi enggak ingat habis itu lima lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumin, wa huwa ala kulli syai'in qadir lima itu dimasukkan ke dalam hati la daula syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumin, wa huwa ala kulli syai'in qadir lahul mulku engkau yang punya kekuasaan Walahul hamdu. Engkau yang layak dipuja-puji. Yuhyi. Engkau yang menghidupkan. yumid, Engkau yang mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Selesai. Masuk ayat yang kedua. Barulah cerita hidup. Ini ayat yang satu ini kita belum ada. Kita baru cerita tentang dia yang layak kita sembah. Alladhi khalaqal mauta. Alladhi yang khalaqa menciptakan maut mati wal hayata hidup. Dia yang menciptakan mati, dia yang menciptakan hidup. Ustadz ini kelihatannya ayatnya salah nih Pak Ustadz. Kenapa? Kita hidup dulu kan baru mati. Hidup dulu atau mati dulu? Nampaknya antara belum makan dengan sudah makan sama bingung. Kita hidup dulu, habis hidup baru mati. Tapi ayatnya cerita mati dulu, baru hidup. Ketika sebelum ini saya hidup. Sebelum ini Ustaz di mana? Di dalam perut ibu saya. Saya hidup. Sebelum di perut ibu Ustaz di mana? Saya di alam roh. Saya hidup. Habis dari sini nanti kemana? Di alam kubur. Saya hidup. Habis dalam kubur di mana? Masuk surga, masuk neraka. Hidup. Jadi sebenarnya kita tidak pernah ma mati. Siapa bilang kita mati? Yang ada kita berpindah. Makanya nanti kalau dapat kabar, Ustadz Somad sudah berpindah. Nah, udah nggak bisa diundang lagi. Berpindah. Kenapa disebut mati? Karena sebelum kita ada, kita mati. Dan sekarang kita ada, kita hidup. Dan kita tidak pernah mati. Yang menciptakan mati dan hidup, yang menciptakan tidak ada dan ada adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang hidup ini stres, depresi, hilang harapan, dia tidak mengerti hakikat hidup. Sebelum cerita hidup dan mati, Allah sudah beri engkau perangkat hidup. Berkah harta, berkah rumah, berkah jabatan, berkah anak, berkah keluarga. Kerajaan, kekuasaan, jadi kepala dinas, jadi kepala cabang, jadi bupati, gubernur. Allah punya kuasa. Apa yang kau takutkan? Jangan cemas. Ketika engkau keluar dari perut ibumu, La ta'lamuna syai'a. Kamu tidak tahu apa-apa. Jangankan nama bapakmu, namamu pun kau tak tahu. Tolong angkat tangan siapa yang lahir sudah tahu namanya. Dalam Islam, orang baru punya nama setelah tujuh hari. Hari ketujuh, tiga yang dilakukan orang tua. Potong kambing, cukur rambut, kasih nama. Dikasih saya nama Abdus Somad. Hari ketujuh, potong kambing, cukur rambut, kasih nama. Jangan kan nama bapak kita, nama ibu kita. Nama kita pun kita tak tahu. Allah yang kita sombongkan. Alladhi khalaqal mauta. Sebelum ada, Allah menciptakan. Setelah ada, Allah juga menciptakan. Datang SMS, WA masuk ke HP saya. Ustaz, untuk apa saya ada? Untuk apa surga ada? Untuk apa neraka ada? Boleh enggak saya minta sama Allah supaya mati aja? Saya baca itu emosi lalu saya balas. Kamu cari jembut, jembatan, kamu terjun, mati aja kamu. Habis itu dia nggak WA lagi. Baru saya yang cemas. Jangan-jangan dia betul-betulan terjun. Allah ciptakan mati dan hidup, tak ada dan ada, dia buat kita menjadi ada, tujuannya untuk apa? beluakum untuk menguji liyabluwakum liyabluwakum untuk menguji ujian ujian apa ayyukum ahsanu amala siapa di antara kalian ahsanu yang paling baik amala amal Jelas. Allah buat ada hidup, ada mati. Sekarang pukul 2 kurang 15. Di saat yang sama, detik yang sama, sekarang di rumah sakit ada yang menangis lahir. Tapi di dinding rumah sakit yang sama, ada yang menangis karena melepas kematian. Di detik yang sama sekarang ada yang lahir, detik yang sama ada yang mati, meninggal dunia. Untuk apa Allah ciptakan ini? ayyukum ahsanu amala siapa yang paling baik amal orang kita keliru memahami amal selalu dipahaminya yang namanya amal itu salat duha salat tahajud baca Quran zikir bukan itu bukan amal itu ibadah ada amal keseharian rutinitas tapi bernilai ibadah. Besok hari hari Rabu, bukan hari libur. Besok orang masuk kantor, yang punya kantor, ngurus ruko, yang punya bisnis, rumah makan, kuliner. Masuk jam 8 pagi, pulang jam 4 sore, 8 jam. Habis itu tidur 8 jam maka masuk kerjanya itu bernilai ibadah dengan syarat keluar dari rumah Bismillahirrahmanirrahim tidur tidurnya 8 jam bernilai ibadah dengan syarat bismika Allahumma ahya wa amin dibaca setelah pengajian jangan sekarang banyak juga orang ngaji tidur Pas dibangun, kenapa dia tidur? Tidur adalah ibadah. Artinya bahwa kita mesti memahami ibadah itu total. Segala hidup ini ibadah. Akibat dari orang memahami parsial, potong setengah, ketika di masjid dia khusyuk ibadah nih. Ini ibadah nih. Pas bisnis dia nyantai karena dianggap itu tidak ibadah. Pas di masjid dia khusyuk. Pas di kantor dia main-main. Karena dia anggap tidak ibadah. Padahal hidup ini total adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah total. Oleh sebab itu maka dikatakan dalam ayat yang kedua ini Siapa yang paling baik amalnya Maka kalau sudah begitu saya tidak merasa saya lebih baik amal saya Mana yang lebih baik amal Ustadz Somad yang ngajar Atau yang menyebarkannya melalui slide sehingga yang di pojok bisa tahu yang mau jawab segan, nanti mau ngomong. Dan nah, tuh banyak amal mereka, nanti Ustaz tersinggung. Dan tuh amal Ustaz yang banyak, nanti kalau mereka mati kan? Artinya kita saling melengkapi. Mereka pandai buat itu sampai kelihatan. Tapi kalau saya nggak ngomong, itu nggak ada. Saya ngomong, tapi kalau itu tidak dihidupkan, yang jauh nggak kelihatan. Artinya kita beramal saling melengkapi. Ada kekurangan. Suara saya bisa terdengar sampai ke sana karena mikrofon. Artinya saling melengkapi. Teknisi kawan-kawan kameramen yang merekam acara ini habis direkam nanti di upload ke YouTube lalu kemudian ditonton orang dimasukkan ke Instagram. Semuanya amal. Jadi kalau sudah begitu memahaminya, tidak lagi orang berpikir baca Quran, amal, zikir, amal. Tapi main internet tidak amal. Itu amal juga. Maka nanti kalau ibu lihat suaminya main terus, itu sedang beramal. Papa <laughs> lagi ngapain? Amal ini. Innamal a'malu binniyat. Ada niat yang baik maka kita selalu disuruh untuk berniat baik. Tidak ada yang bernilai kosong. Langkah pertama mengangkat derajat, langkah kedua menghapus dosa, langkah ketiga menghapus dosa, langkah keempat mengangkat derajat. Diamnya, fikir, geraknya zikir. Kalau dia diam, dia sedang berpikir. Kalau dia bergerak, dia sedang berzikir. Makanya kalau ada teman di sebelah diam, nah itu sedang berpikir. Kok dari tadi diam aja? Mikir. Apa yang kau pikirkan? Kira-kira Ustaz ini selesai jam berapa ya? Diamnya pikir, geraknya adalah zikir. Karena hidup bukan gratis, bukan free. Semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Maha Pengampun. Umur diberikan Allah 63 tahun. Kata Nabi umur umatku 70 30 70 60. Oke kita ambil umur Nabi 63. Terhitung dari sejak 1 sampai 10 tidak dicatat malaikat. al kolam, kolam artinya pena. Rufi'a ngangkat. Ini pena nyatat terus nih. nyata. Tapi ada yang penanya terangkat. rupiah. Penanya nggak nyata amalnya tidak ditulis. Siapa itu? Tiga orang. Anis sobi Hatayah talim anak kecil. Maka mereka nyantai, yang gak dicatat. Yang kedua, anin naim hatta Taikis Orang tidur. Sleeping walker nggak dicatat. Anil majnun Hatayafe, Orang gila sampai sembuh. Jadi yang amalnya tidak dicatat tiga. Anak kecil, Orang tidur, orang gila. Maka aneh kalau orang gila bisa nyoblos. Karena dia dalam hukum Islam tidak berlaku. Kok bisa ke situ beloknya ini? Nah. nah, dari 1 sampai 10 ini oke, okay, belum. Makanya dia tidak disebut akil ba akil balik. Dari 11. 11 ini sudah mulai dihitung malaikat. Ustaz Muhammad, saya ini orangnya lupa, silap salah, banyak dosa. Sekarang saya baru bertobat. Umur kamu berapa? Umur saya sekarang sudah 40. Oke, okay. start 40 masih ada waktu beramal 23 tahun. Saya Ustaz banyak kealpaan. Umur kamu berapa? 63 kurang dua hari. min dua hari. Kira-kira Allah masih terima saya enggak Ustaz? Datanglah seorang pelaku dosa membawa pisau sudah membunuh 99 orang bertemu dengan pendeta Yahudi sebelum Nabi Muhammad datang. Hai hey, pendeta Yahudi, ya, aku pembunuh. Berapa orang sudah kau bunuh? Sudah 99 orang kubunuh. Kira-kira Tuhan mengampuni aku apa tidak? Dosamu terlalu banyak. Tuhan tidak akan mengampuni dosamu. Kalau begitu kau yang ke 100. Mati. Allah maha pengasih. Allah maha penyayang. Maka taubat. Sampai kapan taubat diterima Allah? Innallaha yaqbalu al abdi qabla an yugharghir. Sebelum gharghir gharara sakaratul maut. Mandi taubat, salat sunat taubat. Salat sunat taubat niat dalam hati. Ada yang melafalkan niat sebagian mazhab Syafi'i, usolli sunat taubat rakaataini lillahi taala. Tapi mazhab lain tidak, cukup dalam hati saja. Niat itu. Allahu akbar. Sama seperti salat sunat. Kita Fatihah ayat habis itu banyak-banyak istighfar astagfirullahalazim lebih banyak astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih yang lebih panjang Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika ma safartu bika min sharri ma sana'tu wa kullaka bi ni'matika 'alayya wa a'udzu dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta oh panjang sekali Pak Ustaz saya kami ngapalnya mudah tinggal tulis aja search Tasus. Nah, tulis di situ Saidul Istighfar. Enter, langsung pilih image. Dah, enter, langsung dapat print, tempel dekat kompor gas. Setiap masak pagi Allah mantra bila. Mana tempat yang paling sering dilihat? Kulkas. Saya sedang diet nih Pak Ustaz, jarang masak. Terus di dekat meja makan aja. Nah, tempel situ. Satu hari tiga kali, sepuluh hari insya Allah hafal. Minta ampun kepada Allah SWT. Karena sampai masanya akan berakhir. Habis. Belum, sebentar lagi. Nah. Game is over. Habis. Apa yang mau kita cari hidup ini? Punya kekuasaan, hilang. Punya harta, tinggal. Semuanya akan mati. Cuman dua saja. Mati, hidup, hidup, mati. Garis startnya lahir. Garis finishnya mati. Semua pasti. Yang nggak tahan setengah mati. Sakitnya lagi. Diabetes meletus asam urat, jantung koroner, cincin masuk ke dada. Orang di tangan di iya dalam tiga nggak boleh makan nasi, nggak boleh stroke, stres, depresi, sakratul maut, udah mati belum, nggak jadi. Inilah cuman hidup nih. Nih perjalanan habis melewati godaan-godaan. Maka nikmat yang terbesar bagi adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas adalah ketika cepat mendapat jalan ihdinas siratal mustaqim. Tapi yang namanya setelah saya lama berpikir, waktu pertama kali ketemu dengan Aki Tengku Wisnu, kemudian Mas Primus, lama saya mikir, mereka ini muda, ganteng, kaya, duit banyak mantan-mantan banyak ngapain mereka tobat lama saya mikir lama saya mikir andai saya jadi mereka tobatnya nanti nanti aja lah kira-kira kalau sudah sudah udah sakit gitu kan lama saya mikir tapi ternyata mati tidak datang dengan pemberitahuan Berapa banyak orang yang diponis dokter mati, malah nggak mati-mati. Berapa banyak yang sehat, malah mati mendadak. Katanya, Ustadz harus olahraga Nanti Ustadz kalau nggak olahraga, nanti sakit cepat mati. Eh, dapat berita, habis jogging mati. Tapi jangan gara-gara ini lalu besok nggak olahraga. Artinya tetap, karena kita sudah belajar bahwa mati dan hidup adalah pemberian Allah. Kita tidak disuruh mencari tahu kapan. Yang penting mengisinya. Tapi jangan gara-gara pengajian ini lalu pulang dari ini semuanya mau mati. Ini ada yang penulis skenario pemeran film islami atau buat film animasi. Habis acara ini kemudian mereka kumpul rapat. Gimana? jadi kita buat film islami ah gak usah lah kita mau mati aja oh jangan besok kita mau mati hari ini ada bibit korma di tangan kita tanamkan idza waqa'an ala ahadikumul qiyamah kamu sudah mau mati tapi di tanganmu ada bibit korma tanam untuk apa ditanam kita kan mau mati Nanti akan ada orang yang memetik buahnya Allah membariklah Nabi Marazak Tanah Kita dapat pahalanya Makanya beda orang beriman dengan tidak beriman Sama-sama berkarya Sama-sama buat pahala Sama-sama kaya Tapi bedanya yang satu Dunia oriented Yang mau dia cari Popularitas, kekayaan, kemewahan Seperti menelan air laut yang tak kunjung habis Makin kering, makin kering, makin kurang, makin kurang Sedangkan orang yang beriman Bukan berarti artis yang hijrah lalu berhenti main film. Tidak. Dia terus tapi mulai mengarahkan orang kepada jalan dakwah. Namanya apa? Dakwah bil film. Karena ada orang-orang yang tidak tersentuh dengan ceramah, tapi tersentuh dengan novel. Saya ke rumah teman saya, pulang dari Mesir mampir Jakarta tidur di rumah dia saya lihat novel lusuh saya tanya kamu baca ini 200 halaman ya dari berapa dari Isya sampai subuh khatam novel apa ayat-ayat cinta Habibur Rahman El Siraj artinya banyak orang tidak tertarik dengan ceramah tapi baca novel tapi ada lagi baca pun nggak tertarik dia sulit tidur, tapi kalau udah baca novel itu tidur. Maka orang ini tersentuh dengan film. Itulah asal muasal ceramah kami direkam karena banyak orang yang tidak baca, tidak ke masjid, tidak ngaji, tapi suka melihat internet. Santri tanpa pesantren. Tapi ada orang yang anti dengar ceramah. Baru melihat aja, oh aku takut mati. Bayangan dia ustaz itu kalau ceramah mati. Tapi ketika dia nonton film, maka berubah mindsetnya. Ini yang mau kita garap. Kita punya segmen masing-masing. Ah, yang ring satu yang udah ngaji dengan ustad-ustad kita udah ngaji. Tapi ada orang yang belum tersentuh, menyentuh mereka. Ya, inilah mereka inilah agen-agen, agent of change, agen-agen perubahan melalui komiknya, melalui candanya, melalui humornya, melalui iklannya, melalui vlognya, melalui video pendeknya, melalui Instagramnya. Ayah diallahu bika rajulan wahidan satu orang dapat hidayah karena mulutmu Khairul min umurin na'am lebih baik daripada engkau memiliki seekor unta yang merah Ustaz Somad memang Ustaz yang dia ceramahnya orang baik-baik ini di depan saya ini orang yang sudah ngaji, orang yang bolak balik ngaji. Tapi yang di parkir sana, yang di diskotik sana, yang di naik klub sana, yang masih belum ke masjid, yang masih belum sholat, itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita semua. Maka ayat ini mengingatkan kita allazi khalaqal mauta. Allah yang menciptakan mati wal hayata. Allah yang menciptakan hidup. Kemarin hari yang paling berat bagi saya hari Ahad. Paginya dapat SMS WA guru waktu di kampus dulu meninggal, wakil ketua jurusan. Jam 9-nya datang WA dari Medan, guru SMP dulu meninggal di hari yang sama. Membuat saya lama berpikir, dulu mereka guru saya, sekarang mereka meninggal dunia, beda umur sekitar 15-20 tahun, apa yang ditinggalkan? Tinggal istri tinggal, anak tinggal, rumah tinggal, keluarga tinggal, habis. Kalau pernah dulu bersedekah kepada anak yatim, fakir miskin, masya Allah. Beramal bukan berarti meninggalkan dunia ini. Ah, kalau begitu kita tinggalkan saja dunia ini, Pak Ustaz. Tidak. Laisa bi khairikum man taraka dunia. Orang yang baik bukan meninggalkan dunia untuk akhirat. Liusiba minhuma jami'an, dapat dua-duanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, selamatkan kami dari azab neraka. Saya mulai tadi jam 1.15, sekarang jam 1, jam 2 lewat 5. 50 menit. Sisanya kertas pertanyaan. Dua ayat. Insya Allah kita khatamkan uh, dalam waktu yang tidak ditentukan. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وهو العزيز الغفور الله Maha Kuasa غفور الله Maha Pengampun Kenapa ditutup عزيز Kalau aku mau hai pelaku dosa, sudah lama kau mati. Inna ma'amruhu idza arada syai'an ayakul lahu kun. Mati. Tapi aku masih ghafur. Aku masih mau ngasih kau ampun. Kenapa Ustaz Somad? Kita semua masih hidup sampai hari ini. 12 Rabiul Awal 1440 kita masih hidup. Ghafur karena Allah ingin engkau minta ampun. Kita minta ampun hari ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dua ayat. Ayat selanjutnya baca sendiri, baca tafsir, tidak paham tanya ustaz, ustaz-ustaz kita banyak. Jangan memisahkan diri dari jamaah, jamaah yang sudah banyak. Serigala hanya akan menerkam kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Serigala mengamati segerombolan bison kambing menyeberangi sungai. Ketika dia lihat ada seekor kambing yang mulai meninggalkan jamaah mencari air, di situ baru predator menerkam lehernya. Maka jangan pernah meninggalkan jamaah. Kalau ada pengajian, datang. Tidak ada alasan. Paksakan diri, datang. Alaikum bil jamaah. Anda berjamaah.